Oleh karena semata-mata karena rahmat dan kasih sayang dari Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan kebaikannya karunia dan rahmatnya kepada kita seluruhnya sampai pada hari ini walhamdulillah kita kembali berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita dalam rangka menunaikan syiar dari syiar-syiar Islam yaitu menunaikan salat Idul Adha di tempat yang mubarakah ini insyaallah taala. Sejak matahari menyingsing di ufuk timur, kita sudah mendengarkan lantunan takbir, tahmid dan tahlil dari orang-orang yang beriman yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sadar bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah yang diwajibkan bagi mereka adalah bersyukur dan mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai hari besar daripada kaum muslimin yang mana hari ini adalah hari di mana kita akan membuktikan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan diri kepadanya tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan kurban kita hewan kurban kita sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada kesyukuran kita daripada nikmat yang selama ini kita dapatkan pada setiap saatnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat kami sudah tetapkan ada waktu bagi mereka waktu pengorbanan, waktu untuk berkorban, membuktikan penyembelihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar supaya mereka mengingat kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan itu. Terhadap hewan ternak yang telah direzekikan kepada mereka, yang telah dinikmatkan, yang diberikan nikmat kepada mereka, maka kata Allah, makanlah daripada hewan sembelihan tersebut dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban kalian dan tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban kalian tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan wujud dari ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala peristiwa atau tatkala hari Idul Kurban itu telah tiba kita senantiasa mengingat sebuah peristiwa besar yang menjadi asal muasal disyariatkannya kurban ini kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu peristiwa yang terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menginjak usia senja dan tidak juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra pun. Sebagai manusia biasa, beliau sangat merindukan kehadiran seorang putra. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang salih. Karuniakan kepadaku seorang anak yang salih. Maka benar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai kemudian Allah memberitakan kepada istri Nabi Ibrahim bahwasanya engkau akan melahirkan seorang putra putra yang akan yang kelak akan menjadi seorang nabi yang bernama Ismail kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ismail senantiasa mendapatkan bimbingan dengan bimbingan kenabian dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibimbing di atas ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beranjak dewasa Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara sampai tatkala Ismail telah sampai pada umur dia mampu untuk berusaha. Umur di mana orang tua sangat mengharapkan bantuan anaknya terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim kemudian berkata kepada putranya tercinta, "Inni ara fil manam." Sungguh saya telah melihat di dalam mimpi. Kata para ulama, dan disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya Wahy, Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintah di dalam tidurku bahwasanya saya akan menyembelih engkau. Ya, Fanzur madza tara, maka perhatikan bagaimana pendapatmu wahai putraku tercinta. Kata Ismail alaihi salatu wassalam, Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Iya, jawaban yang sangat mengejutkan Nabi Allah Ibrahim yang tidak disangka-sangka ternyata putranya mengatakan ya abatif alma tu'mar wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau silahkan engkau sembelih saya kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti insyaallah engkau akan dapatkan saya sebagai hamba yang bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka berdua sebagai hamba yang membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala tatkala Nabi Ibrahim sudah membaringkan putranya di atas pelipisnya. Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah menerangkan Beliau membaringkannya di atas pelipisnya Dan beliau membelakangi putranya Agar supaya dia tidak melihat putranya Dalam keadaan disembelih Ia dia menyembelih dalam keadaan membelakanginya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa dan kami menyeru kepada Ibrahim an ru'ya kamu telah membenarkan wahyu di dalam mimpi itu ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa fadainahu bidhibhin 'adzim dan kami menggantikan kepada Ibrahim satu sembelihan yang sangat besar dari kambing kibas sebagai bentuk pengganti daripada putra beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu akibat daripada ketaatan mereka berdua ini, Allah Subhanahu ya menjadikan mereka sebagai orang-orang yang namanya abadi di dalam Al-Qur'an dalam dan dalam kitab-kitab setelahnya senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita kita mengingat Nabi Ibrahim alaihi salatu Di dalam setiap sembelihan kita kita mengingat dari contoh beliau disebabkan karena ketaatan beliau. Allah berikan kebahagiaan kepada keduanya dan Allah berikan kebaikan kepada keduanya disebabkan karena ketaatan yang jujur Takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang melakukan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan dan akan memberikan kepadanya kebaikan dan akan memberikan kebahagiaan kepadanya dunia alam barzakh dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, menjanjikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepada Allah Allah janjikan faulaika humul faizun mereka-mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia di alam kubur dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia alam barzakh dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbah hajahnya beliau berfir beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuti' wa rasulahu faqad Wa man yasillaha wa rasulahu faqad Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan beruntung. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan kepada kita, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walu wa ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ata'ani al jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang maksiat kepadaku maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai kepada kita perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan berbagai macam media. Dengan membaca Al-Qur'an atau mendengarkan murattal Al-Qur'an atau kita mendengarkan khotib-khotib di mimbar atau kita mendengarkan siaran-siaran islami dan yang lain sebagainya ya koran-koran islami demikian pula ya majalah-majalah islamiyah dan buku-buku yang sampai kepada kita telah sampai kepada kita perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nah sekarang mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sampai di mana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Taat dalam menjalankan perintah. Dan taat dalam meninggalkan setiap larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Namun jemaah sekalian sangat disayangkan, sayang seribu sayang, tatkala kaum muslimin dan muslimat, tatkala mendapatkan perintah dan larangan, itu hanya dijadikan bagaikan dongeng belaka dan tidak memberikan pengaruh di dalam hati mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillah war rasul da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku ada keimanan di dalam hatinya. Istajibu lillah. Terimalah. Jawab setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian mengaku orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam diri kita? Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah? Sementara kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan keberhasilan dan menginginkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Menyanyiakan salat, meninggalkan salat lima waktu adalah perkara yang lumrah di tengah masyarakat wal billah. Perjudian, minuman keras, narkoba, persinahan dan berbagai macam perkara yang merupakan pelanggaran di dalam agama Allah menjadi perkara yang sangat mengecewakan kita dan membuat hati-hati orang-orang yang beriman itu menjerit tatkala mereka menyaksikan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Banyaknya pemerintah yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Rakyat melakukan kezaliman terhadap pemerintahnya. Banyaknya suami melakukan kezaliman terhadap istri. Istri melakukan kezaliman terhadap suaminya. Di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu jemaah sekalian, sadari perkara ini. Kita ini adalah hamba dan suatu saat kita akan berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amalan kita, membuktikan sampai di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sikap seorang muslim tatkala mereka mendapatkan perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an yang wajib bagi mereka adalah tunduk dan taat menerima setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguh ucapan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya tatkala mereka mendapatkan perintah dan larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang wajib bagi mereka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang yang beriman, laki maupun wanita. Ya, tidak pantas bagi mereka kata Allah Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara di dalam agama, perintah dan larangan, halal dan haram sudah ditetapkan di dalam agama, kemudian dia memiliki atau memilih hukum yang lainnya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka. Tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan jemaah sekalian di dalam kehidupan kita. Setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kebaikan. Setiap kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jalan satu-satu meraih kebahagiaan dunia alam barzakh dan di akhirat itu hanyalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan satu-satunya. Apa yang menyebabkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan dan dijamin keselamatan atas diri mereka? Satu penyebabnya tatkala mereka membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di hadapan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, maka dari itu Allah menjamin keselamatan bagi mereka. As-sabiqun al min al muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Para pendahulu kita dari kalangan Yahudi, dari kalangan apa? Dari kalangan apa namanya muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dengan baik Allah telah ridha mereka. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah dan Allah persiapkan untuk mereka jannat surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin keselamatan mereka. Apa yang menyebabkannya? Satu penyebabnya adalah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, perhatikan jemaah sekalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala disebutkan dahulu, ya, kaum muslimin berkiblat dalam salat itu ke Baitul Maqdis di Palestina. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dipalingkan kiblat kaum muslimin menuju ke Makkah mengarah ke Ka'bah maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram kami telah mengetahui berbolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad ke langit untuk meminta agar supaya ya kiblat kaum muslimin diarahkan ke Mekah maka sekarang arahkan wajah-wajah kalian dalam beribadah menuju ke Masjidil Haram ya kata para sahabat ada sekumpulan sahabat yang masjid yang salat di masjid yang lain di subuh hari itu mereka tidak tahu kalau kiblat telah dirubah arahnya sampai kemudian datang orang yang mengatakan kepada mereka dalam keadaan mereka ruku menghadap ke Baitul Maqdis dikatakan kepada mereka asyhadullah saya persaksikan demi Allah saya baru saja salat bersama Nabi di masjidnya menghadap ke Baitullah menghadap ke arah Ka'bah maka dalam keadaan ruku mereka langsung membalik arah mereka dan mengarah ke Baitullah dan ke Ka'bah di Mekah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya ketaatan mereka dalam keadaan salat mereka tidak menunggu nanti, langsung mereka menghadap ke arah Baitullah atas berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, perhatikan pula jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Ya, tatkala dahulu mereka adalah para pemabuk. Sampai kemudian turun perintah Allah atau turun larangan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala an menceritakan, saya dahulu senant, apa namanya? sementara memberikan minum minuman keras, menuangkan arak kepada gelas-gelas para sahabat Nabi di rumah Abu Talha ibadah munadin tiba-tiba ada teriakan dari luar rumah maka Abu Talha mengatakan keluarlah wahai Anas dan perhatikan apa yang terjadi di luar sana kata Anas bin Malik saya pun keluar ya ternyata itu adalah seruan dari utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin sesungguhnya khamar minuman keras dan setiap yang memabukkan itu adalah perkara yang telah diharamkan pada hari ini ya Kata Anas, saya pun masuk ke dalam rumah dan menyampaikan hal itu kepada para sahabat Nabi. Apa yang terjadi? Kata Abu Talha, wahai Anas, tuangkan seluruh sisa minuman yang masih ada di dalam bejana. Mereka menuangkan ketika itu langsung mereka tumpahkan dan disebutkan dalam sebuah riwayat tatkala turunnya pengharaman mutlak terhadap khamar ya lorong-lorong kota Madinah dibanjiri dengan minuman-minuman keras Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik berkata, sejak peristiwa hari itu, fama adu ba'dahu, mereka sama sekali tidak kembali lagi meminum khamar tersebut setelah terjadinya peristiwa tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang sangat hebat, keimanan yang membaca di dalam hati mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Para wanita muslimah Ketika itu mereka juga tidak kalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri mereka? tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu, perintahkan kepada anak-anak wanitamu, dan perintahkan kepada seluruh wanita muslimah agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, menutupi seluruh tubuh mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita Ansar syaqaqna bimaratihinna Ya, mereka wanita Ansar ini langsung merobek kain-kain mereka, merobek horden-horden mereka, merobek spray-spray mereka, langsung mereka tutupkan di kepala-kepala mereka dan mereka datang ke masjid dalam keadaan kepala mereka bagaikan burung gagak karena telah tertutup aurat-aurat mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para wanita muslimah di zaman kita sekarang ini? Ya, tidak membuktikan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup aurat mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ketika turun perintah mereka langsung laksanakan tidak lagi mengatakan nanti tidak lagi mengatakan malu tidak lagi mengatakan panas dan tidak mengatakan alasan-alasan yang lainnya yang wajib bagi mereka adalah tunduk dan taat terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Siapa yang ingin selamat dan berbahagia dunia dan akhirat, jalan satu-satunya adalah tunduk dan taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang mungkin penting untuk saya peringatkan pada kesempatan kali ini. Selain daripada taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh kaum muslimin dan muslimat itu diperintahkan dan punya kewajiban tersendiri yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin mereka di dalam negeri kaum muslimin yang syah. Karena ketahuilah jemaah sekalian, taat kepada penguasa selain daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an Qul ati'u Allah ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taat kalian kepada Allah dan taat dan taatlah kalian kepada penguasa kalian, pemerintah kalian Allah Subhanahu wa taala gandengkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi dan ketaatan kepada penguasa agar supaya kaum muslimin itu hidup dalam keadaan tentram dan bahagia selama mereka mendengar dan taat kepada penguasa, tidak mencela di depan umum dan tidak melakukan kejelekan kepada mereka dan tidak melakukan kudeta terhadap penguasa. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perhatikan ancaman Nabi sallallahu alaihi alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Siapa yang menghinakan penguasa di permukaan bumi, maka pasti Allah akan menghinakan mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang taat kepada aku kata Nabi, berarti dia taat kepada Allah dan siapa yang yang bermaksiat kepada aku, berarti dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada penguasa, maka berarti dia telah taat kepadaku kata Nabi waman waman yaksil amira faqad asani dan siapa yang bermaksiat kepada penguasa berarti dia telah bermaksiat kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir saya peringatkan kepada saudari-saudariku daripada kaum mukminin dan mukminat ya saudari-saudariku dari kalangan mukminat dan muslimat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada penguasa, ada kewajiban tersendiri bagi kalian wahai wanita muslimah yaitu kewajiban untuk mendengar dan taat kepada suami-suami kalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban Di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha, tadkhulu jannati rabbiha min ayyi abwabil jannati syaa." Min ayyi abwabil jannati syaa'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika wanita itu telah menunaikan salat lima waktu dan telah berpuasa di bulan Ramadan dan mereka telah menjaga kemaluannya menjaga kehormatan-kehormatan mereka dan mereka telah taat kepada suami-suami mereka maka diperintahkan bagi mereka pada hari kiamat masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau pilih Ya, yeah. dari pintu surga mana saja yang dia inginkan, silakan masuk ke dalamnya dengan syarat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suami-suami mereka. Ketahuilah bahwasanya suami di dalam rumah tangga kalian itu adalah pemimpin kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap wanita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah utamakan antara satu dengan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan bagi wanita yang bermaksiat kepada suami-suami mereka, tidak ada kebaikan bagi wanita yang melakukan kejelekan terhadap suaminya, tidak ada kebaikan bagi wanita-wanita yang menyakiti suaminya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat keras di dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا دعت إذا دعت إذا دعا المرأة زوجها إلى فراشها فابت إلا كان في السماء la'anatha man fis sama kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika seorang suami telah mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian istri itu menolak maka pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat yang ada di langit akan melaknat dia hatta tusbih sampai pagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan keselamatan dan inilah jalan kebahagiaan adalah mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk kemudian membuktikan ketaatan kita kepada penguasa dan membuktikan ketaatan kaum wanita kepada suami-suami mereka untuk mendapatkan rahasia hidup berbahagia dunia alam barzakh dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته